Satu saniyatu iku ngene, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uti makalah sing kedua iku ngene, qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawe sitaton la antuhum wa la'anahum wa. sitaton te kelompok 6 minan nasi sange manusa iku antuhum iku nglaknati ingsun hum ing sita wala la'ana lan yo nglaknati hum ing sita sapa Allah Allah taala utawi iki iku doaun minangka donga minhu sangking Nabi alaihim to maksudna pokoke doa nu nak dimak tak diahno ala iku maksudna. Doa niku ndongakno to maksudna minhu sangking Nabi alaihim ing atase sita. Toh wakulu kullu halis kabiyane nabi iku mujabu da'awat iku sing disembadani dongan. Wa fil jam'i saghir lan niku tetep dalam kita al jam'i saghir mujabun. Ono redaksi mujabun bi khafil mudhaf ilaih lan buang mudhaf ilaih. Ai woi tegese dongane Nabi disembadani sang Allah taala wa minal khalqi lan sange makhluk. Warwiya lan diriwayat apa kata mujabun biya in klan ya tahta niatin yujabu badalan mahadi dadi gendine mim. Wal jumlah tuti jumlah minal mutada isa mutada wal khobar lan khobar halun dadi hal min fa'ilil antum sangking fa'ilil antum. Ada enam kelompok yang mesti dilaknati pangeran. Siji azza itu fi kitabillah yaiku wong kang nambahi nambahi fi kitabillah ing dalam kitab Allah taala. Manane nambahi ku piye? Eman tegese wong yudkhilu kang lebokno sapa man fihi fi kitabillah. Ma ing perkara le sagang ora ana apa man humiyu saking kitabillah. Wa awil lan nakwil sapa wong, nakwil tu mengarantikan serampangan. Hu ing kitab Allah ditakwil bima kelan perkara le sihu kang ora sah apa Di orang yang menambahkan aturan dalam kitab Allah si aturan cara penulisan si aturan dalam pemaknaan si aturan dalam tafsir pokoknya nambahi azza itu nabo fi kitabillah sing laisa minhu Nomor loro wal mukadzibu bi qadarillah wal mukadzibu lan wong sing gorohno bi qadarillah lan ketentuane Allah. Bahwa tekang aran kodar ku ta'alluqul iradati iku gumantunge atau hubungane irada adzatiyati kamu sedat bil asya'i lan pira-pira perkara fi auqatiha lan pira-pira wektune asya al khosati kang khusus Fata'li kukuli halin mongko utawi gantungno saben-saben keadaan min ahwalil ayan sing pira keadaan ini ayan. Wi zamanin klan zaman ayanin kang ayan, wasabab dengan sebab ayanin kang ayan. iku ibaratene jenenge tembung-tembung anil qadari sanging qadar. Nomor telu wal mutasal itu lan wong sing nguasani bil jabaruti kelawan otoriter. Wal mutasal itu lan penguasa oleh nguasani wong dia bil jabaruti kelan otoriter kelan keangkuan bifat libak kelan fathai ba e bil kibri tegese kelan sombong wal kohri lan pemaksaan. Orang yang sangat berkuasa kemudian cara nguasani ini otoriter. Ukurannya bifayu izu mongko mulyakno sapa man bidzalika bidzalika tasallut bidzalika kan mengkon-mengkon kekuasaan mulyakno man ing wong sing adzalla kang inakno ing man sapa Allah taala wa taala jadi ukurannya adalah dia memberi kehormatan orang yang sebetulnya sangat dihinakan Allah wahum teman adalah wahyu ahlul batili iku wong-wong sing batil wong-wong sing tukang lakoni kebatilan wa yudhillu lan mulyakno wa yudhillu lan nginakno sapa man wa yudhillu lan nginakno sapa man nginakno man ing wong azza ingkang mulyakno ing man sapa apa apa wa hum utawi man sing azza huwa iku ahlul haqi iku ahli hak ahli kebenaran Dados termasuk yang dilaknati Allah itu pemimpin yang saking kuasanya atau dengan kekuasaannya menghina memuliakan orang yang dihinakan Allah atau menghinakan orang yang dimuliakan Allah. dalam aturan, ya dalam perilaku. Kauluhu fa'yu izu bil fa'i lan fa'at fu tafsirin niku dadi ataf tafsir. Wa fi nuskhatin bil lam iklan tam li yu'izza man wa yudhilla man Allah. Wal mustakhidu lanu sing alalo li ya haramillah maring tanah harame Allah fi fatil kha warra. Ya harami Makkah tegese harame tanah Mekah. Wa wa timan iku wong faala kang lakoni sapa man fil harami ing dalam tanah haram nglakoni mak ing perkara yahrum ingkang haram po fi'luhu nglakoni ma. Wal mustakhilu lan wong sing alalo min itrati saking keluarga ingsun duriyati tegese keluarga ingsun wa korobati Zuriyati tegese turunan ingsun wa korobati mak ing perkara haram kang ngaramno sapa Allah Allah. Wa wa teman wong faala kang lakoni sapa man fi zuriyati Rasulillah. Wal mustakhilu lan wong sing alalo min itrati sangka keluarga ingsun. Maksude ing dalem keluarga ingsun fi zuriyati Rasulillah mak ing perkara yang haram kang haram wa fi ngakoni ma minal ma'asi sing propro maksiat wal madzmil propro kedzaliman. Watari kulanung sing ninggal di sunnati maring sunnah ingsun oleh ninggal beli roti kelawan mengu anha sanging sunnati oleh mengu morgo istighfafan krono nganggep sepele atau nganggep ringan. Fa inna wa mongko satune wa ta'ala iku layang guru ora ningali sapa wa ilahi maring kabeh yaumal kiamat ing dalam dina kiamat nazar rahmati kelawan peninggalan rahmat. Rawangi mengatno hadal hati saing lah hadis ruang no hadal hati saing lah hadis sobat termidi Imam wal Hakim Imam Hakim anak Aisyah tang sing Aisyah wal hakim lan hakim an sing alif wal makalah tu salah satu tema kola kang ketiga iku ngene kola dawuh sapa Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu Inna iblis asa temen iblis uko imun ngadeg amama ka ing ngarep sira Iblis ning ngarepmu ya kudu nuntun sapa iblis kang sira ilal ini maring barang batin Wan nafsalan satane hawa nafsu iku an yamini kayu berdiri sisi kananem emutajawi si makanin ya maka Niyami katrise sing ngliwati utawa ing kawasan panggonan tanganem fil julusi dalam nunggu ila makane maring tempat akhir kang liya wal hawa lan duduk apa hawa nafsu an yasarika sangi sisi kiri sirae mutajawizi makan yasarika ila makane maring tempat akhir kang yen maknane sami wa lan duduk apa dunya min khalfika sanging guri sirae mutajawizin tesih kang liwati makana khalfika ing panggonan guri sira ila makanen akhir wala doa lan anggota tubuh an haulika sange sekeliling kamu etim jaja wisin makanan haulaka ila makanin akhir ya sami niku wal jabbar lan qaimun sapa al jabbar apa berdiri fokoka ana ing dhuwur sira yakni bil kudrati kelan kekuasaan apa itu berdiri di atas kamu bil kudrati kelan kekuasaan tabil makane ora kok kelawan tempat istihalati krana muhale makan alih ing Allah taala fawahu mongko ta wa haruka iku iso meksa sapa Allah ka ing sira ila muradi maring kersane Allah Fa iblis mongko te iblis ula ana huwa yat uka ngajak sapa iblis ka ing sira ila tarkidin maring ninggal agama ai syariat dikse ninggal syariat wa nafsulan utai huwa nafsu iku yat uka maksudnya nafsu amarah nafsu sing ngajak elek iku uka ajak-ajak apa nafsu ka ing sira ila maksiat maring maksiat Ruwiya dan ruwiyat napa annahu sak temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh ngene. Doroba gawe sapa Allah Allah tasalan isi perumpamaan yaiku siroton Allah gawe dalan mustaqiman kang jejeg. Wa ala jambi sirotilan iku atas atase dua sisine dalan sing lurus mau suroni utawi onop pager luru. Fihi makang iku tetep ing dalam suroni abu te pira-pira pintu mufattahatun kang den buka. Wa alal abab lan iku ing atase pira-pira pintu suturun te pira-pira satir, pira-pira kelambu to satir murkhatun kang den klembrehno. Satir sing sampai menyentuh bawah. Wa ala babi sirati lan iku tetep ing dalam pintu dalan mau dain te ana sing ajak-ajak. Ya kulo ngucap sapa dain ya Yohanes. Ya menusa kulo mlebokno sira kabeh asirata ing dalan jamian halis kabehane. Wala tata rajulan aja menceng sira. Maksudnya aja sanan sira aja aja menggok sira. Wada inna naja aja yat ukang ajak sapa dain min faqis sirati saing sirot. Faida arota idza arata mongko nalikane ngersano sapa alinsanu manusa yaftaha ento buka sapa insan sean yang perkara mintil kak kalabwa bisa mengkon-mengkon pintu. Kala mongko dawo sapa dain min dain min fokus sirot dewi wai hak ciloko siro. La taftahku coba buka sirohu ing hadal bang. Fa kamu kesatu menisiro intaftalam temene sira buka sirohu ing bab talits mongko bakal mlebu sira ing bab. Terus dawe kanji Nabi fasiratu mau utawi sirat dalam sing lurus wal Islamu Islam. Wasurani utai buah pembatas iku hududu iku pira-pira batas-batas sing digawe Allah. Lawal abu-abu utai pira-pira pintu al-mufattahatu kang den buka iku maharimu Allah, iku barang-barang sing na Allah. Lawadali kadai utai mengkon mengkono sing aja-aja ala rasi sirat iku Allah, iku Quran. dai utai kang aja-aja min isi sanging duri sirat iku wa Allah iku nasihat sangka Allah sing fi qalbi kulli muslimin kang ing dalem atine saben-saben wong Islam loro saniki nurani. Rawan riwayat yang hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Muslimun dan Imam Muslim. Terus wal hawa yat'u ka ila syahawat niki sak paket. Wal hawa te hawa nafsu yat'u iku aja aja po hawa ka ing sira ila syahawati maring perkara syahwat. Ai ila muradatiha tegese maring perkara kang den karepno syahwat. Wa dunya te dunya utat uka aja aja apa dunya ing sira ilah tiariha maring milih dunya wa takdimi halan dhisikno dunya alal akhirati ing atase akhirat. Qala syairu min bakhril wasit. Subhana man anzalal ayyama manzilaha wa sayyaran nasa marfudun wa fuqa. Subhana man kelan mau suci dat anzala kang nurono sapa ladi al ayyama ing pira-pira dina manzilaha ing pasusine ayam ing posisine ayam. Setiap hari ya seperti ini wa sayyaran lan dadekno sapa wa annasa ing manusa marfudon ingkang kabuak mesti terlempar sangka sejarah wa marfukon lan ana sing diangkat fa'akilun mongko te wong sing dene akal fatinun kang cerdas wa ayat kadang dadi ngrepot napa madzhahibu pira-pira madzhabi akil wa jailun lan kadang wong goblok kharikun kang goblok banget iku talqahu metu isirahu ing jail kharik marzukon ingkang den rezekine hadza utawi iki ku ala di perkara taroka Heda utawi iki ku Allah ku perkara taroka kang ninggal apa ladi alal baba ing pira akal ditinggal khairatan khalis sing bingung. Wa sayara lan dadi ana apa hada laki lan kang dene akal anikriro kang banget pintere zintikon ing dadi kafir zintik. Wakala an dawu sapa asyairi sainin bakhril kamil al matsu annasu te manusa mislu zaman himi mikut mislu zaman zamanihi pada padane zaman nas. Iku padha karo qadil khida, padha karo wong sing gawe ukuran-ukuran potongane sepatu ya ala misale ngatasé sepadane sepatu iku. Maksude wong iku antar zaman wis padha kok sepatu disesuaikno sikile, antar zaman disesuaikno konteke warijal rika. Utawi lanangan ning masa sira iku mislu dahrika, iku sepadane musim memfita taqallubihi. Ing dalam bolak-walik dahar wa halihi lan Wa kadalan kaya mengkene idza fasada nalikane rusak apa zaman zaman mesti jaro dadi rusak apa al fasadu kerusakan ala rijalihi ing atase lanang-lanange zaman. Maksudnya nak zaman rusak penghuni zaman itu ya ikut rusak. Lawala ado utawi pira-pira anggota iku tatu aja aja apa ado kang sira ila dzunubi maring pira-pira dosa. Jenenge anggota mesti nuntut kowe nuruti kepinginan dosane. Terus wal jabar uti Allah ingkang maha jabar Moho agung jalla wa azza iku yatuka iku aja-aja sapa Allah sing jabar ing sira ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan den sepuro. Wala dawu sapa Allah taala ulaika yad'una ilan nar. ika utama iku yad'u iku aja-aja sapa Allah aja aja ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan den sepuro. Mun kita sedawe sak paket apa kare. Faman moko te sapane wong aja nyembatani sapa man iblis saing iblis itu ahu tegese aja-aja iblis wong sing nuruti iblis. Dhaba mongko ilang anhu sangking man opo adinu agama. Ail milatu tegese tatanan al Muhammadiyatu kang bangsa Kanjeng Nabi Muhammad. Wong nuruti iblis mesti kelangan agama. Waman tisabane wong ajabane badani sapa man an nafsa ing hawa nafsu dzaba mongko ilang anu saking man apa arruhu apa roh roh roh ruhe manusa ilin sanu tegese ruhe manusa. Maksudnya roh unsur kemanusiaannya dia akan hilang kalau menuruti nafsu wayo te kang aran roh latifatun barang alus alimatun kang alim, mudrikatun kang metuki, raqibatun kang kasusun ala ruhil hayawani ngatasé roh ing bangsa barang urip, di kang wa kang teladi jismun jisim latifun kang alus. Mambahu kang utai tukulane jisim, iku tajwisul qalbi, iku apa bolongane ati al jismani kang bangsa jismani. Yantasiru kang dadi gumelar apa ikilah e, jisim biwasitul uruki lan lebab piro piro napa otot utawa napa saraf utawa otot ila sairi ajzail badani maring sekabiane sisi-sisi badan. Wa man tisapani kong ajaban nyembadani sapa man al hawa ing hawa nafsu dzaba mengko ilang anu sange man apa alaku akal. Wawa kang arak nakal kuwatun kekuatan di nafsi kediawaan anati kau tekang iso ngucap ala tikang. Yusiru kang gawe isyara biya nafsi na itika sapa kula ahadin saben-saben bi siji di iklan pengucape ahad anak-anak. Wawa teh iki akal iku alatun alat laha kang tetep wedi alat fil akli iku biman zilati sikini kelawan posisi koyok peso bat lan no ilal kotek marang sing pengen ngetok sesuatu jadi kamane akal untuk manusia itu ibarat orang ingin memotong sesuatu hubungannya dengan peso maksudnya peso itu alat untuk memutuskan apa sesuatu akal ya sama alat untuk memutuskan sesuatu Waman man tisabane wong kok ajaba nyebadani sapa man adunya ing donya dapat mongko ilang anu sange mana pak akhirat akhirat. Ya ana karena satune donya udaratuha iku marune akhirat. Marun rival nih, rival rival sing jengkel lau jadi tuh darah. Waman tisabane wong ajaba nyebadani sapa man ala doa ing karepe tubuh dapat mongko ilang anu sange mana pak jannatu swarga. Orang sing nuruti nafsu yang diingini tubuh itu dapat anhu jenah. Ruya dan riwayat napa anna usat temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa nabi mamin abdin. Ora ana te kawula iku ila walahu kecuali kedue abet betani uta ana omah loro. Betun no masita fil jannati ing dalam swarga, betun anu masing sita fil nari ing dalam neraka. Fa amal mukminu ana pun te wong mukmin fayabni mongko bangun sapa mukmin betahu ing omahe man fil jannati ing dalam swarga. Wa yahdi mulan rusak sapa man betahu ing omahe man fil nari ing dalam neraka. Wa amal kafiru anapun te wong kafiru fa yahdimu mongko ngrubuhna sapa kafir fi tau ing omahe kafir fil jannati dalam swarga. Wa yabni lan bangun sapa kafir fi tau ing omahe kafir finari ing dalam neraka. Rawahu Tilami. Wa man tisapani wong ajaba iku nyembadani sapa man lillahi maring Allah taala dhahabat mongko dadi ilang anhu sange manapa sayatu pira-pira kaelean wa nala lan merkole sapa man jami al khairat ing sakabehane pira-pira keapian. Dapat mungko ilang anu sanggeman manapa sayatu pira-pira kaelian wa nala nomor kule sapa man jami al khairat ing sekabiane kaabian. Ruwiya dan riwayat nomor anda saat tenan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kala dawuh sapa Nabi layat hula ora al jannata yang suarso sapa ahad dunung suici Illa ro'a kecuali ngali ahad mak adahu ing gondung kuwi ahad minan nari sangin rokok. Lau asa diparil elek sapa ahad. Jadi nggak ada seseorang yang masuk surga kecuali ditunjukkan tempat posisinya dia di neraka lo asaa diparil ini dadi wong elek mergo lias dada supaya nambahi sapa man yang kesyukuran walet khululan orang mancing anaro ing so sapa ahad nang suci ilaro kecuali ningali sapa ahad mak adahu ing gondunggu ahad minal jernati si alaihi ngata atase wong jadi tuno Kawan Kawang tahu yang hati soal Bukhari Imam Bukhari. Mungkin kalau terang nol, gitu. no Ngelaknat. Buatan bahasa Indonesia itu. Ya, da'a da'a itu kalau muta'adi dengan atu takdiyah no? tergantung ala takdiyah. Jadi misalnya seneng bahasa Arab seneng ora Bahasa Arab seneng berarti positif. Nah, alaiha negatif. Eh, kadang-kadang ya seperti itu memang bahasa Arab. Mulane ono ayat mau simple lah maka sahabat. Waliha maktasabat dadi laha karena tak takdiannya pakai li. Latihan bahasa Arab ben sampean nang swarga iku roh. Karena kabar-kabar itu mlebu swarga pakai bahasa Arab. Mulane potensi ke mlebu neraka tinggi ketakoki e ngowah-ngowah. <laughs> Manis muka. Piye mana maknane? Takoki malah takok. <laughs> Wantem ning neraka. Takoki malah apa? Takok. Dan kalau susah, no kaul ini malaikat mungkar nakir nak kalah kok nganggo bahasa Arab. Jadi nak sing raiso bahasa Arab itu potensinya luruh. Di sepuro, gawang goblok itu kudune di sepuro. Nomor loro marah malah tersinggung malaikat itu. Perkara ini ditakok ya orang paham. Gak roh, karena akhirnya itu jelas gak KTP Indonesia, jadi gak ngarah iso bahasa Indonesia, jadi kemungkinannya bahasa apa? bahasa Arab. Ya tak terang no. Ya. Jadi Quran itu ngendikan laha maka sabat berarti mana nih ini laha iku manfaat kedua nafsu utawa awa-awaan semua orang itu akan termanfaatkan oleh atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka itu Allah mau ngendikan laha pakai li no? terus wa alaiha marat ke kono mana nih melarat mana nih dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan. Ini bahasa Arabnya mau nopo laha maka sabat waliha maka sabat. Makanya kalau dalam bahasa Arab saya kok ngutangi orang, ngutangi itu memberi utangan ke orang lain. Itu kalau orang Arab ngomong ini li ya li ala zaidin dainun. Saya punya uang yang di bawah Zaid karena orang lain tak tak diakan pakai Allah. Wis aku rungokno ben kowe sampeyan takoki malaikat iso. Takoki malaikat iku li napa Allah. <laughs> ya, jadi kalau saya mengatakan li ala Zaidin Denun berarti saya punya uang yang dibawa Zaid. Berarti ngutangi. Tapi kalau saya yang utang alaiya li Zaidin Denun saya punya utang kepada Zaid. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya al-malu li Zaidin, harta ini milik Zaid. nggak boleh dibahasa Arabkan al-malu ala Zaidin. Ya. Ya sudah gitu bahasa Arab. Jadi kalau da'a alaihi berarti negatif, no? Tapi kalau da'alahu positif. Ya itu pokoknya apa? Laha makasabat wa alaiha Sehingga di bahasa Arab itu Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya. Misalnya lillahi mulkus samawati Allah punya otoritas mengendalikan langit dan bumi. Enggak boleh diredaksikan ala wohi mulkus samawati wal Enggak boleh seperti itu. Yaitu e, kaidah umum ya. Tapi kemudian ya tentu ada banyak pengecualian atau ada konteks lain yang itu tidak harus, tidak harus. Pun kawan pahami. Jadi Quran itu sering simpel menghentikan apa laha maka sabat waliha sabat. Gimana ya, nih ya ya sudah seperti itulah maka sahabat eh, setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan waliha makta sabat dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan. Nih, Allah mau nopo pakai laha sama nopo alaiha nopo pakai laha sama alaiha. Ya begitu seterusnya di hadis. Sehingga perdebatan ulama kalau maknani hadis itu termasuk itu. Jadi apakah alat dia itu menentukan ya jawabannya iya karena kalau rohiba misalnya oh, seneng itu wong Arab darani rohiba berarti at tarhib fi sunnati Rasulillah seneng sunai Nabi tapi sekali takdiahnya itu an maknanya ben benci kayak ada suami yarhobu Amillati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada yang benci aturan-aturan Nabi Ibrahim kecuali orang sing bodoh illa man safiha nafsa. Kados teng hadis napa faman rohiba an sunnati walisamin. Itu sekali alat takdianya an diganti li, itu faman rohiba li sunnati itu maknanya sen seneng. Jadi itu bahasa Arab. Mun kalau terang dong ya. Ada enam orang sing dilanati Allah, termasuk Azzaid fi kitabillah orang yang menambahkan dalam Al-Quran yang menambahkan itu misalnya secara penulisan bisa bisa melanggar aturan penulisan itu yang terkait penulisan kalau makna nambahi makna kalau filsafat ya nambahi nabo filsafat pokoknya apa saja sing kecelok, nopo mendamai Jika dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita yaitu termasuk dosa besar Bahkan kalau Said Abdul bin Husain mengatakan termasuk murtad. Tapi kita jangan ngikuti yang terlalu ekstrim lah. Pokoknya dosa besar, tidak usah sampai murtad. Meskipun saya setuju sama Said Abdul bin Husain supaya orang itu takut. Itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi misalnya kayak di pondok mentang-mentang kue khusyuk terus santri buat wajib no wiridan itu masalah itu cara, cara konstitusi orang alim karena wiridan itu tidak tidak wajib sehingga kadang wong beling yo ya luwih bener mergo ora tau wiridan, mergo yo ya ora wajib. Cuma yo ya ini atas wong kok ora tau wiridan. Tapi sing jelas sing wajibno iku salah. Dalam konstitusi ulama itu salah besar. Karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi kalau itu ditoleransi, maka syariat ini akan tambah beban. Misalnya aja, jenis kayak khusus senengane wiridan, saat ini diwajibkan wiridan Nah, kiai kayak santri ini wajib setrikanan kelambine. Kok isin di santri apa? Gak modis. Oh, gak nah, gak gak stylish lah. <laughs> isin. Lah repot ketemu kiai zuhud, isin nak di santri ketok najis. Senengane sing ketok dosa, ketok zuhud, terus ketok kiri. Senajan tuh ya kiri tenan, tapi <laughs> Wah, wan repot. <clears throat> Karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera. Maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena nanti syariat ini akan kebebanan. Soalnya aku mendingin, semua wajib aku wajib paham. Wah itu bahaya betul. Selain orang arah kan berat. Ya wis paham ora wajib ya wis pokoke ora wajib. Ya seorang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabuma lam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu bahaya dalam Islam karena nanti Islam itu berat. Makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu kalau jamaah saya mulai kecil di Mbah Mun ya padahal ngimami Mbah Mun separuh santri ya bubar sing mami Mbah Mun gak wiridan. Ya karena ya tadi kiai ini rawani ngloroi wong ora wajib. Tapi ya tetap ngajak wiridan wong ora dijak eling pangeran, ya dijak eling pangeran, tapi separuh bubar. Saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu. Saya punya teman yang penelitian di Uzbek juga gitu. Tinggal nak maghrib di Mami Mustafa kesunatannya sing separuh nopo bubar. Bila perlu ya sangang pulau songo persen. <laughs> Itu bukan demonstrasi, implementasi dari menghindari ijabuma lam yajim. Tapi orang boleh menuduh itu bukti railing pangeran. Itu juga nyata. Memang yo ya railing pangeran tenan sebubar-bubar gitu. Tapi memang berat. Apa? Kalau itu ditoleransi itu berat. Agama ini jadi berat. Coba kan kiai itu tipikalnya akan macam-macam. Ono sing seneng wiridan, nanti bisa saja muridnya diwajibkan ono sing wengkek. Oh, stylish, oh, oh, cara de ketunan ngene, cara de kelambinan ngene, terus oh, pokoke mergo isin dene di santri ketok desa. Ono sing sing repot sing kiai sing seneng zuhud. Santri maca ora oleh, santri kudu ketok melarat. Terus ini semuanya jadi aturan. Itu berat Islam. Kenapa? Berat. Sehingga mulai dulu itu masyur itu kalau nanti cerita tentang mereka. Ada bin Mas'ud kok ana wong duha bendino, wong disuwepin. woi kok nyanyi sholat duhur. Maksudnya wong duha kok lakoni bendino berarti posisinya koyok sholat fer disuwepin. Abu Bakar oleh para meneh eh, pas ada hari puasa itu puasa Arafah atau pokoknya puasa pas puasa gak sun, gak wajib. Bujurnya itu mempersiapkan buka sahur. Iku kila iku sampai kudur-kudur iku bangsane karo saiki golongane apa iku. Alat-alat masa iku ditutuki Mbak Abu Bakar. Karena kamu menyaingi fardu. Napa? Menyaingi fardu. Jadi dulu lama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat. Jadi kalau ada ijabu malam yajib mewajibkan suatu yang tidak wajib ini bebannya malah malah berat. Nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad. Ijtihad itu misalnya takut wong railing pangeran terus diwarif, diharuskan wiridan. Mulane jom gimana kuwi muni wajib di bahasa Indonesia wae. Dadi kok nak ketemu Said Abdul bin Husain sing aran Sulam Taufik, lho kok wajib no wiridan? Mboten wiridan iki harus. <laughs> sing aran wali kutub, sing aran Sulam Taufik wali kutub jenis Said Abdul bin Husain bin Tahir. Kula nu mboten pernah nggak baca kitab itu sampai sekarang yang baca saya sendiri Sulam Taufik. Meskipun kalau ya ora seneng nak santri apa ya sing terlalu ra wiridan kalau ya ora seneng. Dene ana santri wiridan terus kula ya susah. Biasanya santri sing mau mikir ku senengane terus wiridan. Kan mikir agama kan susah. Coba rukune salat itu pitulas, kila telulas. Ayo kira apal. Ayo eh, Mustafa Lail, ayo ra apal. Ayo solat salat ku piro? 17. Ana sing darani telulas. Kenapa ya? Jawab spontan ya. Khilaf ulama itu pitulas ambek telulas ana sing darani walulas, ambek 14 ayo kena apa ayo Mas apa lah yo opo jari satu bamu oh kakean nggih grup <laughs> saya kan sesat Mustafa itu sampean nggih grup nih Ayo, pitulas ambek 13. Mergo ana sing darani bijak makni nati fi arkaan fi mahal liha al arba'i ruknan tabian sing sitok dana ruknan lah. Ngono kok ya bocah. Lu bocah seneng wiritan kan mau mikir, ngapa lo pitulas ya pitulas Apa lo cepet. Lah aku harus wong alim sibuk aja ya, apa lah yo. Nomor sisi apa? Niat. Terus. Ayo jawab. Takbir apa kiam sih? <laughs> oh. Apa kan ke? Takbir bagi amse, Ya Guys, dihitung bareng. Kiam takbir, <laughs> takbir kiam. Telu, terus sama nih. Ayo baca cepat. Fatihah terus. Ruko terus. Tumak nina, terus. Tidal. Tumak nina, terus. Sujud. Wah, berarti ora tahu ngaji, ora ono sujud. Sujud mesti dihitung tumak nina. Ya, apa juluse sing dihitung? Sujud teman Nina terus. Julus bin Sajudatan bahasa Arab ora iso. Terus sepuluh Terus. Gak terus hitung. Langsung Sujud tadi lah dihitung langsung langsung minus sepuluh terus lagi sepuluh loh. Julus tasahud akhir. Tasahud akhir, solawat Ning tasahud akhir apa? Salam wis eh misalnya ngono kan gak seneng bocah, ada wiridan kan. Jadi sing seneng wiridan itu perlu dicurigai, siji yang pangeran. Nomor loro pancen mah hukumnya pangeran sing mikir ku ora seneng. Terus kelemahannya wiridan uang wong dikei hak menghayal karepe. Kaya kepengen di bojo ayu itu solusinya kan ya wiridan. Kepengen sugih nu ya solusinya. lah yang yang dia tidak tahu efek negatifnya adalah dia ini ratau eling Allah dengan makna yang digedaki Allah. Coba santri ku kon ngaji kan bener roh hukumnya Allah halal haram. Tapi mamen wiridan iso gak eling roh halal haram nah dia namanya wiridan. Gak iso. Aku serah kelakuan wong wong urusan suudzon nih. Kelakuan Kelakuane sing sing angel lunas, macam-macam. Jadi lagi saya tak warai hukumnya pengiran mau ngapa lo rukunnya sholat pitulas. Pitulas itu nomor pertama tiga, itu urutan piye kira roh, itu niat, kiam, takbir, opo, Gak niat sedurung ngadeg sah terakhir. Oh rasa, karena sing darani niat itu harus bareng. Lu gosek lagi ngadeg, kok ngadeg sik lagi niat. ngadek sih. Nah berarti niat mbek ngadek udah sih. Ah, ora tau mikir, iya, nek yo kok dadi ahli swarga piye. Mulane masyhur Ning masjid itu ana wong sekelompok wiridan donga ning pangeran. Sing sekelompok diskusi halal, Nabi posisi berdiri sulus. Nak zaut antarane rubuk ambek nisfun. Nak zaujah sumun ambek rubuk. Wes Opo oh, wae, Mbah. Pusing. Padahal hukumnya pangeran, apa? Ya jelas hukumnya pangeran. Saya belajar hukumnya pangeran mbek wiridan dhuwur di. Udah oh, belajar hukumnya pangeran sembrono. Allah istilah no wiridan niku mau kowe elingo pangeran. Tapi nek istilah no hukum yusikumullah iki wasiate pangeran. Wasiat itu barang serius apa gak serius? Serius. Kan kalau di santri khusyuk wis curiga, wis gak gak prospek cara kula wis iku. Mbah Mun nak santri khusyuk sering wiridan kok ngarep diseneni malah. Cung kowe nang seneng kamu jamaah wae ora tau sinau. <laughs> Dadi malah diamuk ana santri sering, sering jamaah kok ngarep. Jangan-jangan seneng kayak pelampiasan apa? Tapi masalah kue wis ra kadung ra seneng sinau, terus ra seneng wiridan. Tapi elek meneh lah kan. Lah yo ya elek meneh yo ya ra seneng ilmu, Wes lawala wes wes lawala iku akhirat yo ilmu yo Tapi bahayanya seneng wiridan di situ. Kadang-kadang mau menghindari hukume Allah. Gak siap deh nih diterang hukumnya Allah. Ya mau. Jajal santri warai ini, cong gak abar sholat mau coy iki siap. Jajal ngomong ini, cong abar sholat apa lo? Sing rukun kundi, sing sunat di. Apa mana nanti ini, sing sunat ayat iku piro, sing abat piro, ah tabar Ayo surat abat piro. Ayo mus, nak iso, tak kayak duit saya. Sunat ono piro hin Ono abad, ono hayat. Na abad sing tujuh baru bisujudis sahwi. na hayat ora terus tak kon ngitung. Ayo nah, hitung sih, hayat piro? Tak kei dhuwit saiki. Wakeh ora satu serong atas aku Mau serang aja, eh, saya ngaji sung biasa gue jalalan ngalor gitu loh. Gak siap. Wah, sing hafid lah, gak siap. Karena apa ya? Ilmu itu wes ruwet. Mulan kula nu yakin para kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama kanjeng Nabi ku isek sugeng, iku ambek wong wiridan, ambek wong ngaji ku Nabi gabung sing ngaji. Kok ngaji ku mesti bener ya mergo nerakno hukume Allah. Tapi nak dungo, Nah, sekarang motivasi ada doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini? Kau kepengen dibujuk ayu loh, keinginan Islam mau keinginan kamu. Jak jawab ya gak usah munafik. Keinginan kamu, kayak kepengen urep di duit keinginan kamu apa keinginan Islam? Tapi wong sing mulang halal haram, bawa anjing darani haram, babi darani haram itu keinginan Islam apa keinginan kamu? Keinginan Islam. Mulane tetep dua ulama tak jamin. Kono ulama sing lo nafsu. Awas ya nawan ulama. Lu ya orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam. Coba aku nerang nonak niatku niat untung kopo ya. Cong nak sholat ku niat, niat niatku fardu, ngadek ku fardu bagi sing mampu. Fatihah ku fardu. Keinginan Islam keinginan saya. Keinginan Islam. Tapi nak eling pangeran. Eling dengan makna kelakuanmu itu mau. Eling pangeran kau nyaur utangmu, kau nuruti karepmu. Ayo jawab. Lho gak usah wedi menyang kelakuanmu wis ngono, wis biasa wae. Mulane tobat ya lewat ngaji iki tobat. Maksudnya yo wiridan tapi wau sak kadare bariku belajar halal haram. Kandane angel wong-wong. Wong alim tuh orang sing paling ngomong tentang keinginan Islam. untungnya apa jajal kayak kula niku jujur nerangno niat iku fardu. Nek ora niat salate gak sah. Maca Fatihah fardu. Nek ora maca Fatihah salate gak sah. Itu keinginan Islam. Tapi aku dungo ya Allah, kalau aku pengen murid, sing sopan, sing nurut. Itu keinginan saya. Akhirnya serukin aku duwi lu. Oh, tapi ya lucu, dek sopan itu ya lucu. Mulane kalau biasa rasa sopan ada apa sopan. Dosa kan nggih sopan malah. Oh, dadi niku tason nok gawe-gawe wis wis bakate ora ora sopan terus wae biasa wae. Ya saya ulang lagi ya, wong kudu mikir. Eling Allah iku apik, tapi maknane eling Allah maknane ning gone ahlul ulama iku eling Allah eling sak ketentuan keten tuannya. Misale kowe dibujut cerewet. Terus donga ya Allah, mugi-mugi bojo kula niku dados wanita ingkang salihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing ditedir di bojo salihah iku ana aturane. Misale terus eling at-thayyibatu lit-thayyibina wa Pokoknya walhasil lo eling lah terus al khobisatul khobisin al khobisun al khobisat wa thayyibatu li thayyibina thayyibuna li thayyibat. Iya, Allah gawe aturan bojo salihah iku pantese sing lanang yo. Soalnya akhirnya mikir, buatan si Dorian Gusti. <laughs> ini sementara niat ini saya batalkan. Saya tak soleh dulu, baru nanti setelah saya soleh, jenengan yang harus ngikuti aturan. Jenengan berjanji yang toyib harus dapat toyibah. Akhirnya kan nggak banyak nuntut Kowe kepen di anakmu alim, alim soleh, apal Quran. Terus kowe ini nuntut. Lah aku iku ngapal lo ya ora tau zaman pondok beling kok kepen di anak soleh. Iki wis sumbut ta ora? Akhirnya mikir, Gusti saya dulu tak soleh dulu, tak apalkan Quran dulu baru dongo anak. Tapi ini kan enggak. Kowe goblok trauma mbek goblok ke anak mbek plekotho jadi uang pinter. Lah ini sebetulnya dendam apa kuapok melarat terus anak mbok peksa jadi sugih. Wong sing ngapok kowe kok anak dadi korban. Iku keinginan apa keangkuhan? Jadi wong kudu mikir, tapi nak hukum itu tidak seperti itu semua. Kan kalau nak wong alim hormat. Yo donga sak kadare jenenge wong njaluk saya sak kadare. nomor siji ku eling hukume Allah. Ya mau. Ketika ada diskusi ilmu nerangno faraid misalnya, di pojok masjid nerangno faraid. Nak ono mayit mati, iku umun bagiane sepanahu. Nak kue mojok dungo, jajal takoki. Kena apa kok dungo ngantus nangis? Utang kula kuat. Kita udah ora siap kafe. Mergo aku ngerti kelakuanmu mesti seneng. Nah, wis ora Ya tapi tetap dungo. tapi ya sak kadare. Sak kadare nganggo donga sapu jagat wis robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina karena kalau niku fanatik ambil ilmu kalau fanatik. Sing kalau ketemu pangeran fanatik. Mereka ilmu itu menjangkau semuanya. Dan ilmu itu juga sing bihi yuk baduwah dengan ilmu Allah disembah, dengan Allah dengan ilmu Allah ditoati. Tanpa ilmu itu nggak bisa semua sudah. Coba kue misalnya dungo ya Allah, kulo kepengen jadi wong sugih, sing barokah, sing manfaat. Pertanyaannya, ukuran barokah itu apa? Nak sugah gelem zakat, lho ke roh bab zakat. Wong bab zakat ae. Ora kula kepen bojo ayu sing nurut. Lu nurut nurut kowe dalam keadaan goblok. Berarti nurut keses, kesesatan. Bojo kok ora mikir. Keliru meneh. Ayo, wen roh raimu nak bener. Oh, bakate bakat maksiat panjen. Tapi nak kowe nganggo ilmu. Aku itu pantas untuk bojo solihah ta ora? Ngaca aturannya Allah nak at uli atau thayyibin atau nak solikah lis solikin Akhirnya kan mengkaca diri sendiri. Wis itu tuh nggak menggerian Gusti, solikah menggerian tak soleh rian kan mana Thayyibat menggerian menggerian tak toyib rian Akhirnya belajar. Maksudnya karena mendungo aduak dua mukhul ibadah. dungo itu sumsume hati hadis ojo ikut tok tolabul ilmi faridotun radila kau nih pak amen. bu ora karu-karuan. Jadi tapi kayak mesti rahasia kan? Lho soal kowe ngaji ini semangat yang golek ilmu nakalan, mau mikir karek ngrungokno. Engko nak ra mereka rekamane diunekno nek. <laughs> Iki pecundang golek ilmu ngene iku kan, golek ilmu pecundang, golek ilmu tenan ya aku. Nak rafa nganti nangis. Lho kula maca kitab rafa nganti nangis. Nak utek kurang cukup, perangkat kurang cukup kalau nanti sholat hajat ya pengiran. Supaya faham, Kue kan gak Gue ilmu sing ringan. Caranya yang rungokno. <laughs> Maknani dhewe mau cewek maca gue golek sing ahli. mau oh, teko neng majelis. <laughs> gak iso ya dibaleni meneng, Nak gak paham Wah, wow alam ngono. <laughs> Apa ya gue, ya gue lucu-lucunan zaman akhir cukup lah gue cukup. Tapi ujine gak golek ilmu kamu nih apa yo? ya mau pecinta atau apa yo? pokoknya yo ya ini pecundang kok elek teman istilah pokoknya ngono Ya tadi eling-eling ya. Jadi kanjeng Nabi nanti rawuh teng masjid, posisi beliau masih berdiri. Ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal. Itu ada di mukadimah Ihya ada, di mukadimah kitab Majmu ada, di beberapa kitab hadis ada. Terus Nabi berdiri sempat ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah berkehendak ya mengabulkan, kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan. Tapi kalau ini diskusi ilmu dan itu pasti ben benar karena yang untung Islam juga. Ketika seseorang ngomong zina itu haram, zina itu merusak turunan, zina itu merusak tatanan sosial. Narkoba juga merusak tatanan sosial. Ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba. Sementara dongo ngomong kepentingannya dewe terus. Yura ora kelas e, wong donga mbek wong mulang iku cara derajat ya ora kelas. E, ngandel aku tuh bocah nih kok angel. Wong mulang tuh orang yang berhasil mentakbihkan apa yang ditakbihkan Allah, menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan. Misalnya Allah nyifati zina bi, innahu kana fahisha. Itu buruk sekali. Wasa asabilan dan merusak dalan keman, Merusak tatanan ya. Terus si iya wong alim mau mulang, zina bahaya. Cuman. Ya. Wong lali anak keluarga ya katut babon, wong nasape gak jelas ya gara-gara katut babon. Narkoba yang ngono bahaya, wong dadi mabuk, kecelakaan, pembunuhan rotor-rotor sebab narkoba. Ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah. Sementara kayak mojok gayamu khusuk, Gusti kula melarat buasen Gusti. Jari malaikat wis roh. Mana paringi sugih Gusti. Coba itu egois ndak? Coba jawab Itu egois ndak? Egois. Nah kalau Ali dia ini dongan ini, Gusti saya ingin ini Islam itu kuat. Dungo ngono orang anti suwe, syaratnya kuat ngaji dulu. <laughs> Paham apa syaratnya kuat? Ngaji akhirnya gabung sing ngaji. Paham ya nih kalau suwun donga itu ya sak kadare. Sak kadare iku maknane porsinya di bawah tolabul ilmu. Aja kok terus ra ndonga sombong skere ra ngalim ra tau wiridan tambah sombong meneh apa meneh tambah wis nga, wis ra tau wiridan ngaramno wiridan malah lucu meneh <laughs> wis ra tau wiridan ngaramno cuma ana untunge kenapa ndak wiridan kan menurut saya haram dadi rada enteng ya wis tapi ya lucu wae wong eling pangeran ora oleh madzhab opo wong eling pangeran kok gak gak oleh kok aneh meneh malah madzhab ras sekedar salah tapi aneh wong eling pangeran kok gak Nah aku kan gak nertibno wong eling pengiran. <laughs> Carane eling kudu di tertibno. Gak cara gampang ini kowe eling Pak Jokowi utawa eling Pak SBY utawa eling Pak Harto. Terus mau eling ngene tok lucu gak? Misale aku eling mbek Pak Jokowi apa wong Solo. Iku Pak Jokowi ra bangga. Tapi nak mbok eling karena gawe tol, karena gawe bendungan sing lah kan bangga mergo sing dilingi pres tas ini. Misalnya Mustafa tak ilingi, kue eling Mustafa eling. Wonge wong anak ngaji gue ngarap itu tua anak ngaji turunan, mangkel gak kowe? Mangkel. Kue eling rokene eling, wonge gedut nak ngaji bapak murah pokoke guyu banter. <laughs> kan mangkel. Tapi nak deling eling dari sing kue kowe eling rokene. Wah aku minas awalin. Wah. <laughs> kan keren oh Mustafa minasa bikinal awalin. Podo terus kerennya apa? Misalnya Allah mbok eling-eling mau prestasi Allah iku nuruti kowe iku kepengin dibojo ayu, kepengin duwe Allah kok bujak bakas. coro bocah-bocah Jawa ini cara bahasa gauli bujak bakas barang-barang sing cemen apa? Makanya Allah itu kalau kalau nyeritakan datnya itu yang keren-keren. Aku sing langit bumi guys serengenge. Misal masa Allah sing gawe bojone Ruhin. Itu kan yo yo keren tapi kan terus gak gaul lah maksudnya. Paham tak maksudnya? Jadi yang pangeran aku kudu ditertibno, maksudnya dengan sifat sing keren. Lah ya bayangane ngono, wong eling manusa wae, wong seneng nganggo sifat keren. Nah, iku mulai disebut walillahil asmaul husna. Nah, eling pangeran nganggo sifat-sifat sing a, agung. Walahul masalul a'la fis samawat. Allah itu punya sifat-sifat sing al a'la sing sangat luhur. Terus Allah mbok sifati Kenapa kesuke? Wah, aku tahu Iya aku tunggu terus ben sugih. Mulane dituruti pangeran di dunia akeh. Dunia aku barang sepele. Tapi nak aku ngomong ini, Indonesia itu negaranya tertib. Barokahnya masyarakat menjauhi perzinaan, menjauhi narkoba dan itu karena didikan agama. Kan keren, Allah sebut dalam konteks besar. Lah orang alim tuh orang sing mentakbih apa yang ditakbihkan Allah. Iku Allah ketika sifati zina piye? Innahu kana fahisha, sangat buruk. Wasaan apa? Sabila. Pembunuhan juga gitu. Siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak maka diancam neraka gini-gini. Ya jelas ya kula suwun ya pokoke wong kudu seneng ilmu. Sak ndure seneng wiri. Dan ya tetap wiridan kowe. Wis ngaji ora wiridan ora terus dadi apa. Jadi toriko lae ya, sangi sore ngaji, tetep maksudnya ya toriko iku nganggu, napa? Ngaji. Ora kok terus kula kepengin jinan seneng kula mboten penting, sampean seneng kula ora penting. Kula kepengin senengi pangeran, ra sampean senengi. Senengi malah ribet. Senengi senengi amen sowan malah ngel-ngel wong. Sowan Ayu pas ngaji tak nih sowan kiai nak ben baru iku pas cio ya kiai nya sudah milik publik, suasananya ngaji. Lah sowan paling terus suasananya keng jam pinten rawuhe. Sehat napa mboten? Gak sehat gak kelar ini aneh-aneh ngono. Mesti aneh iku barang-barang ra penting, napa? Nak kurang pegawai malah takok, "Tem mereka musim pundi? Musim nopo nih? Musim tembako." <laughs> malah kadang takok, "Niki nembe musim nopo? Musim hujan." Ngene kiai ini apa dudusan apa cerita <laughs> Mesti ra penting, pokoke tema-tema ra penting. Aneh-aneh. Lah kiai jak bakas ngono iku. Serepet. Wah enak seneng kiai ya nopo. Ngaji liyane iku gak penting. Kecuali ya kadang-kadang kadang-kadang ya 10 tahun bisa nih kadang-kadang. Oh, suwi temen Gus Ben suwi lah. Saya <laughs> sering ngaji lihat aku sak sak sepate ya. Adian sahabat Nabi ke. Kenangannya gue ngaji. Ya sering ketemu Nabi, tapi suasana sebenarnya nggak sowan itu yang salah paham orang. Sering ketemu Nabi, sebenarnya suasananya ada sowan. Ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji, Nabi kalau ngaji itu rileks. Ya gojlo gojlokan rileks terus. Kadang ya tidak bodoh di barang sahabat-sahabat. Lho kula tak cerita tadi, Nabi tidak bodoh di sahabat kena ate. Tapi Nabi kan gak mungkin ngelalosno bodoh nih. Tapi Nabi nak ono sahabat sing bodoh nih ya biyen orang Nabi kan ya rada salah pantas wong orang Nabi. Jadi Nabi nanti cerita dajjal. Sok ben wong kelaparan kabeh akhir zaman. Kelaparan kabeh. Kuwabe butuh mangan, kelaparan kehausan dari Nabi. Wis bayane akhir, akhir zaman. Ya ana sahabat sing astagfirullah gak gak itu. Pas iku dajjal teko, sini <laughs> jare Kanjeng Nabi itu sedawe Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Wis betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nah, kue gelem minumannya dajjal, gelem roti ini dajjal, neroko. Karena apa yang dikatakan dajjal neroko adalah swargo, dan dikatakan swargo adalah jadi dajjal itu gawa neroko mbek swargo. Ya, sebab dia carane karena saya takok. Gue ngomong takok. Lah gue dajjal tapi kok takok. Kecuali kayak putune takok. cara nih gawa pikir, lo kuwi putune tapi kok tertarik bakas apa? Dajjal. Kita kok kangen mentah takok. Wes akhirnya sahabat do nangis kan. Nabi ku ya relax, tenang Nak dajal teko, iya Dewi Nabi kula apal hadise. Nak dajal teko kok aku cek urip, aku cek sugeng. Fa hajiju. Aku sing lawan dajal. Kowe tenang ae. Iku jenenge pemimpin sedaya. Tenang Nak dajal teko, aku cek sugeng, tak aku sing lawan. Kowe kan gak level sih. Nah aku wis ono fawau fawau khalifati angkum. Allah engko sing ngurusi dajal. Ono sahabat mbok nguri, ya rada betuwi ya sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Maksudnya mbok ngeten mawon dineku. Kalau tak mangan roti ini dajjal. Gue tak obe, tapi aku tetap iman. Baru gue tak bodoh nih. <laughs> wong dajjal mawon. Maksudnya wong wong dajjal mawon. mau jadi dajjal kan mboten dosa. Tapi <laughs> akhirnya guyu. Nabi udah dicerita kiamat terus dasar ngono. Gara-gara selingan mau. <laughs> Jadi Sudi Nabi. Mesti ku nak dalam keadaan zamane si sahabat ini wis mikir ad-darurat tubihul mahdurat. Dadi mantek eh, kok apa kok ida usul fikih mantek. Ngeten. Niku kelaparan banget tapi kelaparan banget. Ngeten mawon. Kula nak dirayu dajal sing mangan kudu ngaf, kan kudu syaratnya mangan kan pakete kudu kafir ngafiri Allah iman mbek kula tak muni yo tapi kula bodoh nih wong dajal mawon Nguyu akhirnya nabi jadi cara jowo sono ono hae kuwi Jadi jangan kira Nabi itu terus wong sowan itu mboten. Maksudnya itu ya sering ketemu tapi tidak sowan karena Nabi memang miliknya umat. Jadi kalau ketemu ya di sufah itu teras masjid. Kadang Nabi hanya ketika Abu Bakar sama Umar, terus sahabat do cerita macam-macam zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu Nah cerita lucu-lucu kan. Kau yang dhisik sing nanti nganti mlaku ngono. Oh ora ora aku kowe sing marah marahin Wah terus fayak khudu nafi amril jahiliyah fayat hakun. Mereka cerita zaman jahiliyah kemudian mereka tertawa. tertawa Terus Nabi wayat hakum mimayat hakun. Nabi akhirnya ikut tertawa. Ya rileks gitu. Jadi orang kok terus suan yang dalamnya Nabi ganggu suasana keluarga istri anak itu ndak ketemunya di di sofa itu di di teras itu. Jadi akhirnya Nabi ketika di dalam ya benar-benar terjaga privat di dalam makanya latat hulu buyutan Nabi illa ayu lakum. Jangan sowan Nabi kecuali dapat izin. Karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga. Tapi kalau keluar, beliau milik publik. Mungkin disebut walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Mereka sabar menunggu Nabi keluar. Terus Nabi keluar di teras masjid. Ya sudah, kalau sudah di teras masjid berarti milik pub publik. Terus mereka tanya-tanya diskusi. Terus Nabi ya guyon, santai termasuk ketika cerita Dajjal mau dinyang kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah, kenapa kita tidak makan saja dulu? Bariku dajjal tak tak bodoh nih, tak pusi. Kan ngapusi dajjal Nabi. Nah, akhirnya difekehkan piye hukumnya ngapusi dajjal. Jadi <laughs> ya riang, jadi di disiku ya riang yo. Ya relax. Ya karena tadi ya Pak. Ya karena tadi memang kesalian-kesalian sahabat itu ya rileks tapi saya ulang lagi itu di sufa, bukan di dalam. Di mana? Di sufa, Di sufa itu teras eh, teras masjid. Itu Nabi kalau sudah di situ rileks sekali karena ya sampai macam-macam <laughs> sampai pertama di sari atau celono ngerti ke celono ya, sarawil itu celono itu ya, gara-gara itu Nabi bening masjid itu kadang sahabat keturun terus yufdi farjahu ilas sama <laughs> senapi itu kocong, cung katoan deh cung Nabi Ibrahim. <laughs> Nak posisi turu ini ini ini tinggi yufdi farjahu ila sama. Ya tentu kira ora usah bayangno Nabi roh ya ora. Nabi ku ya ora detail tapi ngerti arahe. <laughs> Tentu Nabi tidak berso itu. Maksudnya tidak berso auratur rojul gak berso, tapi tahu kelakuan ngono iku akan menjadikan yufdi farjahu ila sama. Terus Nabi ngedikan misalnya layat taki wahadum kada, layanum wahadum kada. Akhirnya semenjak itu disyariatkan celana besar-besaran sampai Nabi ngendikan sarawil itu liba suabikum Ibrahim karena pertama penemu celana itu Nabi siapa? Ibrahim kalau dalam khazanah Islam. Makanya terus ada tewong Arab itu ya jubahan, ya sarungan, bariku celana. Nah, terus adanya kiai-kiai kuno juga pakai apa? Celana. Maksudnya yang saya buatan sempak ya memang celana. Jadi lebih apa ya, lebih astar ya, lebih yang ditutupi lebih bah, lebih banyak. Jadi Nabi itu rileks. Lagi-lagi itu menguntungkan Islam. Bakas aurat menguntungkan Islam, bakas halalnya nikah menguntungkan Islam, bakas ngeritik zina menguntungkan Islam. Sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya, tentu baik. Kalau baiknya sih baik, tapi gak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya tentu baik tapi tidak kelasnya seorang tidak kelasnya dibanding sing ngendikan apa halal haram Bukan terbuk lo dewi. itu ora penting. Cangkemmu sing ngomong ngono sapa bocah kok. Bocah kok angel temen bener no kowe. Angel terang wong bidul kok angel. Senengane nyimpul, ngaji ra paham kok. Nyimpul. Nah, amit-amit tenan saiki. Ya, tapi resiko dari toko wong udah nyimpal aku ya kadang bingung aku sing duwe narasumber ra paham ngono kok terus udah nyimpul lo paham. Ada bingung. Tapi sewakana amruwe koderom medur. pengiran kersane ngono ya wis. Serepet repot. Tapi ben ngono sing ora rame-rame dunya. Lu ngaji ora paham tapi senengane aneh, Nah, misalnya itu jadi doa itu gak penting, sementing ngaji. Gue ngaji ora paham. Wis ora usah simpul, wis pokoke mau ngaji mau rungokno. Eh mau ora paham setel meneh. Wis. Wis sing ngono ae bar iku ya wis, ora usah nyimpul wis bar wis. Ribet mari. Ya oke milah ya dadi eling-eling ya. karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan Islam. Keinginan Islam tentu apa? Ingkarul mungkar, mengingkari barang yang seharusnya diing mengingkari dan melakukan satu kebaikan dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu. Misalnya barokahnya nikah. Orang jelas anaknya siapa sehingga yang berkewajiban nafkahi siapa. Barokahnya nikah, ini istrinya siapa, yang wajib menafkahi siapa jelas. Tapi kalau zina, ini anaknya siapa gak jelas, istrinya siapa maka terjadi kekacauan sosi sosial. Nah, akhirnya Islam itu bangga be wong alim perkara nih dia yang bisa menjelaskan hikmahnya Islam mengharamkan zina, mensyariatkan nikah. Lah nek wong donga kan gak terus mojok Gusti kula nyuwun bojo ae. Terus kan bojo mayu kuwi piye? Kan sing untung kowe tok umpama disembadani pangeran sing untung kan untungnya Islam apa? Beda dengan penjelasan pentingnya nikah, haramnya sifah atau haramnya zina Terus kowe nerangno, mau oh, barokahnya nikah. Zainab milik siapa jelas, Sri milik siapa jelas, anaknya anak siapa jelas, kewajiban nafkahnya kepada siapa? Coba kalau perzinaan anaknya siapa nggak jelas, wong sing urun akeh. <laughs> Iku anak sapa ya? Nak delok keriting anak iki tapi didelok <laughs> kan tadi bingung. Kok keriting tapi pate, kok mirip iki, tapi nak irunge kok mirip iki. Apa hasil kombinasi? Wah, bingung. Iku ahli DNA we bingung kan pusing. Orang kok lahir sing tanggung jawab kelahirannya iku. Sopo? Jadi zina iku ruwet. Lha iku sing rangno ya sing ngaji, sing sitok men egois bakas dirinya yo ya ora kelas. Dong ya. Awas kena mbok simpul to to. Oh, cara Gus Pak donga ora penting mbahmu sing ngomong ngono ya sapa? Oh, cara senengane hok. Akan ke grup ya apa mah. Srepot-repot. Angel nerangno kowe wangi. Semoga disepuro pangeran. Gak disepuro ora apa-apa, kelakuan ngono ora paling. Mun wae terus nang, soalnya ngaji ge, pokoke nomor siji napa. No, ngaji. Piye-piye ngaji ku dadekno ilmu. Ilmu iku pertama sing disebut Allah ketika nurono surat Iqra. Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas donga, mboten akan nomor. Dibakas ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Baca itu menjadikan ta tahu. Dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Alamal insana malam ya alam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan el ilmu dari tidak tahu ditahukan. Jadi Rano nih surat Iqra pertama aja bahwa doa ibadi Rano itu nomor sekian. Yang pertama dikenal apa? Alam al insana malam ya alam. Allah adalah zat yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak ngerti. Jadi agama ini hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu. Ya pertama juga urusan apa? Ilmu. Mana ngaji, gua ya lah ngaji. Gua kitab, gua pulpen, gua rekaman. Gua itu sudah sesuai perangkat ilmu. Dunia gua itu ngalim. Kurang apa nih? Kitab gua, pulpen mbok rekaman ngaji mbok wong alim kurang apa nih nggak ada masalah dalam sehnya Berarti masalah ada pada siapa coba? Lo umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya ini kan tidak ada masalah. Sopo sing raro bahmun aku murid bahmun. Sopo sing raro Nur Salih roh kabeh. Kan tidak ada masalah dengan sehnya. Ini masalahnya dengan siapa? Nah, aku ini masalahnya pada saya Gus. Berarti ke cata waduk dengan capek tenan. Soalnya sing salah aku. Tapi gak kita gitu, orang kita. Gitu. Tapi perangkat gue ilmu ke gue cukup, mus gue kitab. gue pulpen. gue rekam. Kurang apa nih, Gue Kok nganti apa? paham kurang apa nih, Kitab yo karangane wong top tenan. Saya tidak pernah ngajar kitab yo ngabal-abal. Kitab sapa sing raro Ibnu Hajar al Asqalani guru gurune Syekh Zakaria Al Ansori. Jadi muridé dekne jadi Syekhul Islam. jadi Syekhul Islam yang dunia fikih jenis Syekh Zakaria iku gurune jenis Ibnu Hajar Al Asqalani sing nyarai Bukhari, sing ngarang kitab sing tak kurang keren ya. Ngaji kitab sapa? Ibnu Hajar Al Asqalani. Wong di wong pleret wong di raro. pleret beduan ya raro. Al Asqalani ku ngono. Asqalani daerah Al Ardil Muqaddasah, daerah Palestina. Tapi uripe teng Mesir. Nggih nate teng Mekah teng Medina. Wis kurang nih, Cek? Jalalain di karang Imam Suyuti masuk Mujaddid di akhir abad 9 Imam Jalaluddin kitab Jalalain itu digo disertasi doktor neng undi di sini so Jalalain itu mesti gelarnya doktor tafsir Kue butino gue ngalor gue golek gon kok nguar kurang ngapa deh jajal ya mau wis gue Jalalain cek gue pulpen rekaman mesti ini pinter kue bawa lama sini. lama di sini kan gak gue rekaman berarti kalah sak kelas apa Ulama di saya nak ngaji gak gawe apa? Kudune pinter gue. Kok iso pinter ulama sini sebab apa? Mereka di sini gak tau gaya grup. <laughs> oh, nah. ngaji rafa, Ngaji kok aman. masya allah ya Allah. Samit amin. menkenalan serabu apa zaman akhir wis. Alasannya silaturahim. <laughs> Mempererat tali apa? Repot repot. Ya, sing jelas itu lo kulinakno ge ya, ojo disimpulno. Mergo kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini ya, beda ya. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya termasuk Lirboyo, Beloso, Sidogiri semuanya Kudus, Kajen, kerapiak semuanya kita mencintai menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammad ya semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik, tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja apa? Di hal Kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak hadisnya Nabi we butuh penjelasan karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan lay samina tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Lalu itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kue gak sekedar pernah menipu, rizkimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah rizkimu kok kok bodoh nih itu iku laisa nani entek ngamek. Tapi zaman itu lama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal lah di di sisi itu. Apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat kita setuju setuju. Tradisi mereka merumat masjid haram kita setuju. Tradisi mereka menghafal karang Quran kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'asirun nubuah, tempat-tempat berset. Jadi jangan kira kita. Jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan, Misalnya kamu simpulkan, Gus Pak benci Wahabi ya enggak juga dalam hal yang kita tidak cocok. Yang kita cocok ya cocok kayak tadi misalnya Sayyid Muhammad tuh kalau ngarang kitab meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa dalam hal yang sama, apa dalam hal yang sama karena mereka bermata. Ya misalnya Nyun Sewu misalnya pengajian umum. Saya juga suka dari segi siar, dari segi apa? Siar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan itu mesti saya kritik. Wong karuan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitiane dor to dor rong wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar itu kan memang nggak berat. Tapi kalau yang desa-desa yang pengajian gede, rong wulan apa telung wulan oleh dor to dor itu. Wong anti agar wong dijalukin apa? Sebab padahal kampung situ nggak butuh pengajian besar karena mau butuh cek mabadi fikia. Lalu pengundang ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Ya seperti ini harus dikritik, tapi bukan berarti kita membenci karena ya ada sisi baiknya. Misalnya si Nah, nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya. Sanging punti Mbak, sanging beriki. Sebetulnya ini murni hakul jar karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur ya sak kadare. Terus bareng ruhin roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tau ketemu wong alim ya jagoan mbek wong ayu. Nah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sak karepe dhewe jenenge nyimpulno iku sak sak karepe. Jadi saya ulang lagi ya ini sebagai apa? Kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong mukmin kabeh kudu salimus sodri, napa salimus terus selamat dadan. Kulo hormat sama semua orang sa indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu apa dalam hal itu. Ya misalnya gini nyuwun sewu misalnya saya misalnya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati sih. Dengan tokoh yang kita mungkin coro dohir beda kita hormat. Cuma mau tidak mau mang kita kadang kritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, nopo. Misalnya gini nyon sewu ya. Saya misalnya, saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini. Baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai yang nggak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya, karena orang nggak bisa mengakses karena tidak. Yang terkenal punya sisi positif yaitu siar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin dinia. Tapi nggak mudah diakses karena nggak nggak terkenal yaitu bawaan manusia plus Allah Alaihi Wasallam didian kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh saya termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan apa menjaga apa. Meskipun dalam banyak hal kita beda, ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu, ulama dulu Zakaria Al Ansori itu ya cocok be Imam syuuti Imam Suyuti ya cocok be Imam Sakhawi. Nak ketemu buat takok bor. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling nggak bertanya karena fokus ke dunia masing masing Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanatnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India. Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil. Di dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak, Indonesia lebih suka makrotnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket Terus kalau tradisi keluarga saya, meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya enggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab, ya baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling kritik. Ngeritik karena tadi nak cacili langsung ngapal lo, kadang najis gak gak roh sopan satun yang fatalnya lagi kadang akidah di sunnah wal jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak ahli sunnah karena gak pernah dikenalkan ahli sunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa hafal. Kemudian orang tuanya niat benain akidah ahli sunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan ahli sunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin deh. Nak isu teke tuwek tua ngene iki kan. Kowe gelem ngapal Quran store aku. Nak rawat ini di akhir wal asri. Amma yatasa alun anin nafil azim buah apa nah. Innalil mutakin. Lalu sering nombor setoran orang tua-tua itu lucu-lucu. Wong tua itu hek sing mati husnul khotimah dan Gus kula tua, tapi ben store Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata rong jus wis nyerah. Dereng enten sing langkai dua jus. Kadang yang nyerah wis setruk, kadang yang mati macam-macam lah. Apa ya uteke wong tua iku beda ya. Padahal maca. Tapi saking gelam jari piye. Dadi ini lafate ku aneh. Mau mana mau coba fam baca sat fan oh, oh. bulan. sama idatil hubuk dua coba hibuk mbah. Sebab leren ibah cuma pusing kalau mas. Jadi mau dua khayal dewi Ya seorang lagi ya kita tetap diru keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong mukmin gue salimus sodri, nabo. Salimul sabtu Sehingga niki tenan kula maklumatkan. Kula niku hormat. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat, saya dengan siapa saja teman, dengan Ustadz Abdus Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong karena banyak ustadz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Makanya saya ngikuti yang tidak terkenal ini tak hormati. Tapi semuanya kita hormati dari segi siar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja. Fitilkal khoslah. Ingat-ingat apa? Fitilkal khoslah. Tapi jangan semuanya anda. Kita semua dididik Rasulullah salimus sodri apa? Salimus sodri. Begitu juga saya dulu dengan Siapa saja. Asal tadi ya, asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salimu sotri nabo Salimu sotri Fal mukmin salimu sotri Kita dalam hal misalnya masyarakat seneng saya berlebihan, misalnya orang Jawa Timur, saya suka dari segi senengnya Kiai. Tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur, meskipun yang seneng saya lah. Ojo berlebihan, karena kalau berlebihan seneng Kiai terus sering sowan. Kadang anggaran gue itu tigo sowan. Sebenarnya saya bukan kritik soalnya sehingga anggaran di salam no template itu terus aku kumai aku piye. Nah, kadang ini tak takoi kan soalnya aku rombongan bis tak takoi. Lu lari-lari buatin sekolah, buatin nopo-nopo gus, yang penting sowan kiai lah. Bocah kok diajari. Lah aku rombongannya kadang telung dino, berarti ya Bro. Telung dino. Jadi saya ngeritiknya itu ya dalam hal itu saja, tapi mahabbahnya kita seneng, tapi kefiahnya kadang tidak cocok. Ini perlu ya, perlu dicatat. Jadi hanya seperti itu. Kalau kalau bejengan ini seneng aja ya seneng, tapi tetap sama tak kritik. Karena tadi wis gawa tiga perangkat kok gak paham. Wah, ini wis gawa kitab, gawa pulpen, gawa rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu tidak bawa. Tapi kok ilmunya jauh ini ada apa ya? Ya, jadi kalau suwon kita benana wa benal mukminin kudu aja ana khil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina hormat sama semua tokoh-tokoh hormat. Kulo sama acara-acara besar ge kulo hormat. Cuma tetap kita, kita sebagai ahlul ilm mengingatkan ada orang yang berjuang tuh nggak terkenal, ada orang yang berjuang nggak dapat apa-apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang si Arya kita hormati karena agama ini butuh Siap. Terus saya sama tokoh-tokoh DPR itu ya keren Ya banyak yang di saya sering ketemu saya ngaji. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok yang ngeritik. Mereka mungkin yang ngeritik kita nggak apa-apa tapi Jadi eling lengi ya. Ini Dawei saya Imam Saroni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Ini Dawei Imam Saroni. Kalau Nabi ngendikan laisa Evi evitilkal khoslah. Bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa Nah, kalau makna sebenarnya kan lesa minna orang itu menjadi murtad. Orang termasuk golongan kuwong sing tahu bodoni. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku. Lah nek iku tenan maknane hakikat sing umatin Nabi sapa? Semuanya pernah bodoni Pak sering? Sering. Kadang rezekinya ya dari Ya nyun sewu, kebanyakan maklar, rezekinya dari apa? Gak bodoni kira-kira payu Misalnya kejujur jujur, maklaran tanah neng kulon progo sampai tinggu sing tinggu bendera apa? Apa melak kut melak apa abu katanya Kulon progo. Pak tanahnya tak tuku lah didamel nopo. Weh kalau damel pertanian tuh pergi prospek. Padahal niatnya itu iki apa jadi apa? Bendera. Dituku rego murah. Misalnya tuh mendingin, mungkin jengben dari bandara pak. Mung jumpen regane larang, mumpun dereng larang kalau tak tumbas Pak. Gelem ta ora wong iku, Misale jujur ngono. misalnya ana wong sponsor umroh. Ayo umroh neng Rasulullah. Ben aku suge, mereka nak ana umroh aku suge, Gak payu umroh. Tapi nak muni ngene, Wong kudu kangen Nabi, kangen Ka'bah. Wong ora kangen Nabi Ka'bah. Carane kangen yo ya umroh mandidi sing jujur mbek sing rapati jujur nggak jawab baik kira-kira ayo mandidi mandidi lah iku misalnya terus hadis laisa minna iku maknane apa pakai kafe. jadi seorang lagi ya jadi Jokulino nyimpulkan karena nyimpulkan itu resiko karena tadi konteks apa kontak fikih itu jelimet apa kontak fikih itu tadi misalnya ada orang alim soleh ketemu perempuan cantik bawaan tonggo takok ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi nak ketemu faktor tonggo, faktor belajar, faktor berobat kan nazarul ajnabi ilal ajnabiyah pengecualiannya kan apa? muamalat, berobat, sahada, ya ada beberapa lah. Tapi terus nyimpul loh, oh ternyata jagoan buang wong ayu iku oleh. Dan justru wong alim nyaman nak jagongan mbek wong ayu di depan umum. Nak wong ra alim kan malah seneng nak dhewean malah keliru dul. Kowe nak duwe tonggo ayu ajene malah lumayan jagongan di depan umum dul dul. Mergo Nabi malah pantangane layak luan narojulun bimroaten ora. Oh, Ojo oh, ning nang dalan Pak konangan wong ayu malah sing apik sing di depan umum. Mergo orang arah macem Ayo ke jagungan mbek wong ayu ning perapatan di depan umum ambek dhewean berduaan ambek ndi? Gak usah takut itu? elek di <laughs> Musa-musa wong salah paham ki repot. Elek sing dhewean, malah apa sing umum. Mergo Nabi ya layak keluar narojulun ate Dong ya. apa ndi? Elek di. Ya kan ya sok nak ketemu dajjal ya bodoh dia apa? Rotine apa? Rotine entekno terus ombene entekno terus nak kon kafir. Grah udah. Ternak muni. Lha iki rotiku kadung mbok pangan, rotine pangeran. Bocah ora tau ngaji tauhid. Ya jadi saya ulang lagi ya. Jadi kita sama semua yang memberi kontribusi pada agama ini kita hormat. Cek terkenal cek ora terkenal. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok kita harus ngeritik. Tapi jangan kebencian. Sama lagi jangan karena kalau nggak ada ngeritik repot kayak tadi, saya yang ketermaksa ngeritik wiridan. Mana ada orang soleh ngeritik wiridan? Tapi harus saya ingatkan sebagian wong eling pangeran itu sebenarnya eling nafsunya sen. Dia ngajukan proposal kepada Allah. Gayanya wiridan tapi sebenarnya ya itu tuh. Lah nek ini seneng Allah tenan dijak bakas halal haram kan suka. Mergo iku ketentuannya Allah Subhanahu. Malah kadang mrene ngene, ngaji halal haram ora penting, penting ndonga. Mergo ndonga mukhul ibadah. Bendarane ngaji ora penting kok sarap, ngaji kok ora penting. <laughs> Jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang alim harus ngomong. Akhirnya kita proporsional. Yo iku sak kadare tetap di bawah ilmu. Saya ulang lagi di bawah ilmu. Eh, Jadi ngamane donga bar salat wapalane wakeh. Bareng takoki rukune salat sak kiai takoki. Kowe bar salat wiridamu akeh, bareng takoki rukune salat piro? Mikir, tak warai 17. Ana sing darani 14, sing ilang opo? Mikir meneh. Padahal bar salat wiridane ya dadi sing ngitung piro hen 13 iku menjadikan tumakninah 4 sebagai paket sito. Dadi rukuk emaat tumak nina. Sujud eh nggak tumak nina. Lah yang satu ngitung tumak nina itu menjadi rukun sendiri. Maka ditambah empat menjadi tujuh belas. Ada ulama mengatakan delapan belas karena mewajibkan niatul khurut minas sholat. Jadi sebelum assalamualaikum niat keluar dari sholat. Karena takutnya kalau nggak niat keluar dari sholat dia apa kenalan bebigiri Assalamualaikum jenengan namine sinten kan repot. <laughs> iya ada lah ya, mereka. Lho iso wae saking <laughs> ya kuatire gawe grup. Jadi saking sering ini kenalan muni assalamualaikum niate iku. Adalah ah, ada ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk sholat maka ketika salam juga niatnya keluar dari sholat karena biar fair karena ketika takbir niat masuk sholat. Karena kenapa? Yang bisa membedakan kalimat-kalimat toyibah dengan yang lain adalah niat. Coba kita kaget sama orang. Allah Akbar, wah merapi saya apa gimbali. Kita kaget apa-apa ya bilang Allahu supaya membedakan kalimat Allah Akbar untuk takjub, untuk kagum dengan sholat maka Allah Akbar di diniati. Begitu juga salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan gawe grup. Paham ya? Nara niat khawatir ya niat kenalan, maka harus niat. Paham ya? Mun. Alhamdulillahi mil al mizan wa mun ta'al ilm wa mablagh ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahi mil al mizan wa mun ta'al ilm wa mablagh ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahi mil al mizan wa mun ta'al ilm wa mablagh ridha wa zinatul ars. Alhamdulillah mil al mizanul mundal ilm wa mablagh ridha zinatal arsh Alhamdulillah mil al mizan wa mundal ilm wa mablagh ridha zinatal arsh Alhamdulillah mil al mizan wa mundal ilm wa mablagh ridha wa zinatal arsh Alhamdulillah mil al mizan wa mundal ilm wa mablagh ridha wa zinatal arsh